Istahabul qari. Dianjurkan bagi orang yang hendak membaca Al-Quran di luar sholat untuk menghadap kiblat. Dalilnya terdapat dalam sebuah hadis khairul majalisi mastuqbila bihil kiblatu. Sebaik-baik tempat duduk adalah yang menghadap kiblat. Hadis ini dijelaskan oleh Tabrani dalam Mu'jam al awsaf Dan hadis ini pernah dihasankan oleh Abu Ainain. Waqat kuntu hufal an hada. Aku pernah tidak perhatian dengan hal ini. Lalu aku hasankan sanatnya. Dan setelah itu beliau mengkaji ulang dan nyatakan sanatnya baik. Maka di sini semua jalur-jalurnya seluruhnya adalah wahiyatun adalah sangat lemah. Jadi ini juga diatkan oleh Al Hakim dan yang lain dari Abu Hurairah. Namun dengan bunyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna likulli sayyidan. Segala sesuatu itu punya pimpinan dan pimpinannya tempat duduk adalah tempat duduk yang menghadap kiblat. Namun ringkasnya wakuluha wahyaton wahiyatun semua hadis eh, riwayat hadis ini adalah lemah. Nah, dasarnya adalah hadis yang baik, maka perkataan An-Nawawi dianjurkan untuk membaca Al-Quran di luar sholat untuk menghadap kiblat. Itu satu hal yang tidak berdalil. Sehingga dalam baca Quran boleh sambil menghadap kiblat ya, tidak ada keutamaan khusus arah khusus menghadap kiblat bisa ya, kalau di tempat kita menghadap selatan kalau menghadap utara ya, itu sama saja dan hendaknya duduk dengan penuh kekhusuan dengan tenang wibawa dan menundukkan kepala dan tidaklah duduknya seorang yang tidak membaca Al-Quran dalam tidaklah dia perbaiki adabnya dan ketundukannya sebagaimana dia duduk di depan seorang guru. Fahad wal akmal inilah yang paling ideal. Maka An-Nawawi mengatakan cara duduk yang paling ideal untuk orang yang tidak baca Quran adalah duduk yang penuh sopan santun, duduk yang penuh dengan uh, ya adab, seperti duduknya seorang murid di depan gurunya. Kemudian seandainya orang yang uh, seorang itu membaca Al-Quran sambil berdiri atau sambil tiduran atau tidur di atas tempat tidur, eh, atau sambil tidur di atas tiduran di tempat tidurnya atau kondisi-kondisi atau posisi-posisi yang lain hukumnya boleh. Boleh baca Quran sambil terlentang, sambil miring. Ya, hukumnya dibolehkan. Dan berpahala walau ajrun akan tetapi pahalanya tidak se tidak sesempurna pahala yang pertama pahala orang yang duduk membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan, dengan penuh penghormatan terhadap Al-Quran. Dalil kalau boleh membaca Al-Quran dalam sambil berdiri dan posisi posisi yang lain adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh" Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang ya, malam itu gelap siang itu terang kadang malam itu pendek kadang malam itu panjang bukan malam minggu maksudnya ya, kadang malam itu 12 jam kadang kurang atau kadang lebih eh, la ayatilu ulil alba sungguh adalah ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di ulil albab bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Albab bentuk jamak dari lubun yang artinya adalah inti. Intinya buah. Ya. Ada buah, ada intinya, ada kulit, kemudian ada isinya, ada dagingnya. Itulah intinya. Disebut lubun karena akal, pikiran adalah inti manusia maksudnya akallah yang membedakan manusia dengan bukan manusia. Kalau orang itu tidak punya akal, manusia yang tidak punya akal, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Alladzina Allah qiyaman wa Dan orang yang berakal yang paling sempurna akalnya adalah semua orang beriman. Oleh karena itu Allah katakan ulil albab adalah orang-orang yang mengingat Allah kiaman sambil berdiri, wa dan sambil duduk, wa ala junubihim dan sambil berbaring. Dan termasuk mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang membaca Al-Quran dalam semua posisinya. Berdiri, duduk, dan berbaring. Allah puji orang yang mengingat Allah dalam semua keadaan semacam ini dan termasuk mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Maka di sini An Nawawi berdalil bolehnya membaca Al-Quran sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring dengan ayat yang menunjukkan bolehnya menunjukkan bolehnya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam dan sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring. Dalil yang lain. Sahabat Tafis Sahih terdapat dalam kitab Sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha kalau Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di pangkuanku maksudnya tidur di pangkuan Aisyah wa naha dan ketika itu aku dalam kondisi haid Fayaqra'ul Qur'ana lalu Nabi membaca Al-Qur'an dengan hafalannya. Ya telah Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hijri. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan kepalanya ada di pangkuanku. Maka hadis ini dalil bolehnya baca Al-Quran sambil tiduran. Nabi tidur, kepalanya di pangkuan Aisyah kemudian membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahasanya ketika seorang itu wanita itu dalam kondisi haid, maka haid eh, haidnya seorang perempuan itu tidak di tidak di seluruh badannya, tidak menyebar ke seluruh badan. Ya cuma di tempat keluar darahnya saja. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang suci yaitu Al-Quran di pangkuan Aisyah padahal Aisyah dalam kondisi haid maka haidnya seorang perempuan itu tidak menjalar ke seluruh tubuhnya namun haidnya seorang perempuan itu ya hanya pada tempat keluar darahnya dan hadis ini diantara bentuk cara yang Nabi ajarkan untuk mewujudkan keakraban di antara suami istri. Ya. Terkadang suami tiduran letakkan kepala di atas pangkuan istrinya. Ini di antara bentuk keharmonisan rumah tangga yang Nabi ajarkan. Dari Abu Musa al-As'ari radhiallahu anhu qal ini akra'ul Qur'ana saya mengatakan sahabat Abu Musa al-As'ari ini aku membaca Al-Qur'an di salati ketika aku sedang sholat wa akra'u ala burashi, dan aku baca Al-Quran di atas tempat tidur. Kemudian dari Aisyah Radul Anhab yang mengatakan inilah akra'u hisbi, Sini aku membaca hizibku, yaitu maksudnya bacaan Al-Quran rutin ya, rutinan uh, eh, rutinitas beliau yang beliau Wa ana mutaji'atun ala sariri dan aku tiduran di atas tempat tidur. Kemudian pasal berikutnya. Jika seorang yang tidak membaca Al-Quran, arada syuru'a, ingin memulai membaca Al-Quran, maka adalah dia mengucapkan ta'awud. Yaitu ucapan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama' Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ta'awud itu letaknya sebelum membaca Al-Quran. Dan perlu diketahui, sebagian ulama salaf punya pendapat ta'awud itu dibaca setelah selesai membaca Al-Quran. Maka Al-Quran tidak, menurut sebagian salaf, tidak bacaan penutup. Al-Quran itu malah a'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Kalau ada orang nutup baca Al-Quran dengan demikian itu malah ada salahnya. Daripada menutup baca Al-Quran dengan sadaqallahul azim. Dengan bacaan yang disebut dengan tasdik. Bacaan sadaqallahul azim itu disebut tasdik. Ini tidak ada salahnya. Ini kalau malah ditutup dengan auzubillahi malah mending. Malah mending dalam dalam artian ada salahnya. Terbit adalah bacaan penutup Al-Quran dengan tersik, ya, sadaqallahul azim, tidak ada salafnya. Tidak ada ulama salaf yang mengajarkan demikian dan berpendapat demikian. Berbeda dengan seandainya ditutup bacaan Al-Quran ditutup dengan ta'awud. Alasan sebagian ulama salaf yang berpendapat demikian karena firman Allah Faidah kalau al-Qur'ana, maka jika engkau telah telah membaca Al-Qur'an di sini menggunakan kata kerja lampau. Jika engkau telah membaca Al-Qur'an, berarti telah selesai. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Surat An-Nahl 98. Akan tapi makna ayat menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan jika engkau telah membaca Al-Quran adalah jika engkau telah ingin. Jadi telahnya untuk ingin. Bukan untuk membaca. Jika engkau telah ingin membaca Al-Quran, fasta'id maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semisal dengan ayat ini adalah masalah perintah wudhu. Ya ayyalladzina amanu idza kuntum ila sholati farsilu. Jika kalian kuntum telah berdiri ila sholati menuju sholat farsilu dan seterusnya maka berwudulah. Kata jumhur kata apa ulama makna ayat jika kalian telah ingin berdiri ya, telah ada keinginan untuk berdiri mengerjakan sholat berwudulah. Oleh karena itu yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha mayoritas ulama yang mengatakan ta'awud letaknya sebelum membaca Al-Quran. Semua sifat ta'awud adalah sedangkan bacaan ta'awud adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim atau sebelumnya dan dalil kalau yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama ta'awud itu sebelum baca Al-Qur'an adalah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dalam salat e, terdapat riwayat tentang salat malam e, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baca Al-Fatihah belum mengucapkan ta'awud. Maka ta'awud beliau sebelum membaca Al-Qur'an. Adapun bacaan ta'awud adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Arajim, arajim di sini bermakna maf'ul. Sehingga arajim maknanya adalah marjum. maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang dirajam Ya, itu maksud dengan dirajam di sini dilaknat, dikutuk dan semisal itu. Akan tapi sejumlah ulama salat mengatakan bacaan ta'awud adalah a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Saya katakan, Eh, bacaan ini bukan hanya pendapat sebagian salaf atau sejumlah ulama salaf, bahkan itu warid dari Nabi. Ada dalilnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana bisa kita lihat, kita baca di sifat salat Nabi karya Al Albani. Di sana disampaikan bahasanya bacaan awal billahi Islamil alim minasyaitonir rajim itu warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang atau berasal Nah, ada dasarnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ini sekedar pendapat dan amaliyah jama'atu minas salaf. Kata Nawawi tidak mengapa kalau bacaan ta'awudnya semacam ini a'udzubillahi Samir alim. Akan tetapi al ikhtiar yang terpilih yang lebih afdal adalah yang pertama yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Anawi mengatakan, kemudian membaca ta'awud hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan demikianlah pendapat jumhurul fukuha. baca ta'awud sebelum baca Al-Quran itu mustahab, dianjurkan dan tidak wajib. Dan pendapat jumhurul ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya di, uh, di uh, tafsir surat Al-Fatihah. Katakan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Sedangkan Zuhiriyah berpendapat ta'awud itu hukumnya wajib. Alasannya fasta'id billah minasyaitonir rajim di surat An-Nahl 98. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jumhur ulama mengatakan terdapat dalil yang memalingkan Perintah di sini dari perintah wajib kepada anjuran. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang turunnya surat Al-Kautsar. Ketika turun setelah turun al, surat Al-Kautsar, e, Nabi sebelumnya Nabi dalam keadaan seperti orang pingsan. Setelah itu Nabi bangun, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, baru saja Jibril Eh, memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepadaku yaitu firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abda. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kautsar di depan para sahabat tanpa ta'awud tanpa ta'awud Nabi langsung baca basmalah tanpa ta'awud ini dalil yang digunakan oleh jumhur fuqaha untuk mengatakan bahasanya ta'awud, ucapan bacaan perlindungan sebelum baca Al-Quran, hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama, jumhurul fukoha, mayoritas ulama yang mengatakan ta'awud hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Karena kuatnya, karena lebih kuat dalilnya dibandingkan dalilnya bahiriyah. Dan bacaan ta'awud ini dianjurkan untuk semua orang yang membaca Al-Quran. Baik membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka dianjurkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Cuma terdapat khilaf perbedaan pendapat di antara para ulama. Ta'awud dalam sholat itu pada rakaat pertama. rakaat pertama saja ataukah di semua rokaat. Rokaat kedua juga ta'ud lagi, ketiga ta'ud lagi. Ini ada khilaf di antara ulama. Nah, apa pendapatnya An-Nawawi dalam masalah ini? Ta'awud dalam sholat. Beliau mengatakan dianjurkan untuk membaca ta'awud di dalam sholat di kulli rokaatin. Dalam semua rokaat. Ya, rokaat pertama mau al-fatihah ta'awud dulu. Rokaat kedua mau al-fatihah ta'awud dulu. Rokaat ketiga mau al-fatihah ta'awud dulu. Rokaat keempat mau al-fatihah ta'awud dulu. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi. Al sahih demikianlah pendapat yang paling kuat di antara wajah dua wajah indah asabina yang dimiliki oleh para ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam masalah ini sehingga masalah ini dibahas oleh ulama-ulama syafi'i, madhab syafi'i, dan ulama madhab syafi'i punya dua pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan setiap rakaat dan ada yang mengatakan dianjurkan cuma rakaat pertama saja. Atau eh, wajah yang kedua, wa wajah tani, wajah yang kedua dalam madhabnya Imam Syafi'i, eh, dalam madhab Syafi'i dianjurkan untuk rakaat pertama saja. Akan tetapi jika orang itu meninggalkan ta'awud di rakaat pertama, maka hendaklah dia membaca ta'awud di rakaat kedua. Karena lupa rakaat pertama belum baca ta'awud, maka di rakaat kedua dianjurkan untuk membaca ta'awud. Itu dua pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i dan yang dikuatkan oleh An Nawawi. Ta'awud itu ada pada semua rakaat. Dan yang menjadi sebab perselisihan e, para ahli fikih dalam masalahnya adalah bacaan Al-Quran dalam sholat itu tiap rakaat berdiri sendiri ataukah sebuah satu kesatuan. Apakah rokaat kedua, bacaan rokaat kedua itu bagian dari rokaat pertama? Ataukah bacaan Al-Fatihah dan surat rokaat kedua itu adalah bacaan baru? Ini sebab perselisihannya. Sebagaimana berpendapat bahwasanya bacaan Al-Quran dalam sholat itu satu kesatuan. Di bacaan Al-Quran Al-Fatihah di rakaat kedua itu adalah sambungan dari rakaat pertama. Sehingga ta'awud cukup sekali di rakaat pertama. Namun uh, ulama lain berpendapat bahwasanya sendiri-sendiri oh, eh, bacaan Al-Fatihah di rakaat kedua itu bacaan Al-Quran yang baru Sedangkan Allah katakan, "Faidah Al Quran fasaid bila Jika kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan. Sedangkan ini adalah membaca Al-Quran yang baru. Maka di sini ada ta'awud baru. Eh, ini letak perselisihan ulama dalam masalah ini. Dan tadi telah disampaikan oleh Nawawi, pendapat yang kuat adalah ta'awud di semua rokaat. Dan di antara ulama muasirin, ulama sekarang yang memilih pendapat ini yaitu ta'awud itu di semua rakaat eh, adalah Al-Albani rahimahullah taala di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahabu at dan dianjurkan untuk membaca ta'awud dalam takbir pertama dari salat jenazah ya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua wajah dalam madhab syafi'i. Ya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat yang ada di antara para ulama mazhab Syafi'i. Dan perlu diketahui dalam sholat, dalam sholat jenazah tidak ada doa istitah. Ya. Maka begitu takbir yang pertama, maka baca ta'awud, lalu baca surat Al-Fatihah. Dan sebagian ulama menganjurkan semacam Al-Albani setelah Al-Fatihah masih dalam takbir yang pertama membaca surat. Kemudian setelah itu takbir yang kedua baca selawat. Dalam sholat jenazah di akhir kitab ada penjelasan tentang uh, apa makna jenazah. Jenazah boleh dibaca uh, jinnya di kasrah, jenazah. Boleh jinnya difatkah jenazah. Diambil dari kata-kata Eh, janaza maknanya sataro. Maknanya menutupi. Maka orang yang sudah meninggal dunia itu disebut jenazah ketika dia sudah diletakkan, kemudian ya, tubuhnya ditutupi kain panjang menutup badannya. Nah, itu jenazah. Sudah tertutupi. Kemudian pasal berikutnya Anawi mengatakan rahim, eh, Anawi rahimahullah taala mengatakan wayang bari dan sepatunya agar seorang itu rutin untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal semua surat kecuali surat Taubah yaitu surat Taubah. Alasannya karena mayoritas ulama berpendapat bahasanya Bismillahirrahmanirrahim dalam semua uh, dalam semua surat yang ada dalam semua surat adalah adalah ayat Al-Quran. Alasannya, alasan jumhur ulama, mayoritas ulama, karena Bismillahirrahmanirrahim itu tercatat dalam mushaf yang disepakati oleh para sahabat. Dan Bismillahirrahmanirrahim telah tercatat di awal semua surat selain surat At-Taubah. Maka dianjurkan untuk membaca, ya, maka dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dia ketika orang itu membaca awal surat. Dan tidak dianjurkan untuk membaca basmalah ketika orang itu memulai baca Qur'annya di tengah-tengah surat. Demikian pendapat jumhurul fuqaha. Mayoritas ulama berpendapat menjelaskan kalau baca Quran kita baca Quran awal surat baca baca Al-Fatihah. Eh, baca basmalah. Tapi nah, kalau kita tiba-tiba di tengah-tengah surat Al-Baqarah, juz 2 misalnya, maka ta'awud kemudian langsung baca ayat tanpa baca basmalah. Tanpa baca basmalah. Dirinci. Jadi eh, apakah dianjurkan baca basmalah ketika baca Al-Quran dirinci? Eh, baca Qurannya di sebelah mana? Kalau kita baca Qurannya di awal eh, surat, bacalah basmalah. Jadi kalau kita baca Qurannya dimulai dari tengah-tengah surat, tidak perlu baca basmalah. Ta'awud langsung baca ayat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Rasulullah di majelis Syahri Ramadan. Nah, Anawi yang mengatakan tidaknya rutin untuk membaca biasakan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika baca eh, membaca Al-Quran di kuli di awal kuli surat di awal semua surat maka mafhum dari perkataan An-Nawawi, ya, maka jika bacanya tidak di awal surat, ya, maka ya, tidak ada yang beri, tidak ada ya, keanjuran untuk membaca basmalah. Nah, alasan An-Nawawi tentang uh, alasan yang beliau sampaikan, karena pendapat mayoritas ulama, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat. tentang Bismillahirrahmanirrahim, maka Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran di surat An-Naml bil Ijma. Dan bagian dari, dari Al-Quran di surat An-Naml bil Ijma, yaitu suratnya Sulaiman kepada Bilqis. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini ada, ini ada surat dari Sulaiman. Dan Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran, yaitu tepatnya surat An-Naml dengan sepakat ulama. Adapun uh, Bismillahirrahmanirrahim selain di surat An-Naml, di tengah-tengah surat An-Naml, maka diperselisihkan ulama. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama tadi disampaikan oleh An-Nawawi, bahasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat maka ini adalah ayat pertama di semua surat. Surat Al-Baqarah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al uh, Ali Imran ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Pendapat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran namun bukan bagian dari surat manapun. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surat yang lainnya. Kalau pendapat yang pertama tadi yang dikatakan oleh Nawawi pendapat aksar ulama, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran dan bagian dari semua surat dalam Al-Quran. Maka dia adalah ayat pertama di surat Al-Fatihah, ayat pertama di surat Al-Baqarah, ayat pertama di surat Ali Imran, ayat pertama di surat An-Nisa, dan seterusnya. Ya, kecuali atau yang tidak ada basmalahnya. Pendapat kedua mengatakan Nah, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari Al-Quran, namun bukan bagian dari surat manapun. Jadi ayat berdiri sendiri yang Allah turunkan untuk menjadi tanda pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Maka dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat Al-Baqarah, bukan bagian dari surat Al-Imran, bukan bagian dari surat al nisa dan seterusnya. Namun dia termasuk dalam hitungan surat dalam al, termasuk hitungan ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau mau menghitung ayat, menurut pendapat yang kedua ini, maka semua ya, maka semua Bismillah di setiap surat itu dihitung sendiri, masuk dalam hitungan uh, menambah hitungan jumlah jumlah ayat dalam Al-Quran. Kemudian pendapat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Ya, ayat untuk surat Al-Fatihah dan bukan ayat adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan adalah ayat dan bagian dari surat Al-Fatihah namun bukan bagian dari surat yang lainnya. Kalau surat yang lainnya itu cuma sebagai tanda kalau ini surat baru, namun bukan ayat di situ. Nah, alasan Anawi kenapa tidak membaca Bismillah ketika di awal semua surat yang mengambil pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan bahasanya mayoritas ulama berpendapat bahasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah uh, ayat untuk semua surat. Ayat untuk semua surat. Alasannya, alasan jumhur ulama, karena itulah yang tercatat di mushaf para sahabat. Yang disepakati oleh para sahabat di zaman Utsman. Kemudian berikutnya, namun ada Eh, beberapa kalimat yang saya kurang paham maksudnya. Fa'in kalau aha karena mutbitan kiro atal khutmah au kiro atas uh, eh, au surati maka jika orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim maka dia menetapkan bacaan sampai khatam atau selesaikan bacaan satu surat sampai selesai. Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat. Maka kalau orang itu membacanya berarti dia baca surat sampai selesai. Kalau tidak membacanya berarti kurang satu ayat menurut mayoritas ulama. Maka jika di semua surat dia membaca Al-Fatihah, eh, dia membaca basmalah, maka maka maka orang ini telah baca Quran sampai khatam. Tapi kalau dia itu baca ketika baca Quran, kalau pas ketemu surat baru, basmalahnya tidak dipakai, tidak dibaca, maka khatamnya masih kurang. Maka khatamnya masih kurang, kurang karena misalnya di Anisa dia tidak baca Bismillah. Menurut mayoritas ulama khatamnya belum khatam, nah, katanya belum khatam. Kalau di Al-Maidah dia tidak baca basmalah untuk di surah Al-A'raf kita baca basmalah, tapi belum kata kan? Belum selesai semua. Menurut aksar ulama. Baiklah, aku lebih basmalah, jika dia tinggalkan basmalah, maka dia meninggalkan sebagian Al-Quran menurut mayoritas ulama. Tapi belum belum katam. Kalau satu surat ya belum selesai satu surat. Menurut mayoritas ulama yang mengatakan basmalah adalah ayat untuk semua surat. Ini kalimat berikutnya saya agak kurang paham. Fa'inkanat al-qira'atu fi wazifatin alaiha. Ju'ila kal asba wal ajza allati alaiha awqafun wa arzakun kanal kanal al-i'tina'u bil basmalati ashad. Jika bacaan Al-Qur'annya tersebut adalah wazifah, adalah wirid. Wiridnya mungkin maknanya adalah dia punya wirid untuk baca baca surat tabarok setiap malam misalnya sebagaimana anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu ilakal asba maka tidaklah tidaklah dia jadikan kal asba sebagaimana sebagaimana sabaun wa ajza dan sebagaimana juzun di pinggir-pinggir mushaf itu ada pembagian misalnya ini juz berapa nanti dalam satu juz itu nanti dibagi dalam satu juz dibagi ada rubuk ya, ada rubuk ada kemudian ain uh, rokaah ada juga sebaun sepertujuh sepertujuh juz ada rubuan seperempat juz. Maka adalah dia jadikan sebagaimana sepertuju atau sebagaimana juz alati alaiha awqaf yang ada padanya tanda wakaf. Wa arzak Allah alam kemana arzak di sini. Karena al-itina bil basmalah asyad, maka adalah perhatian dengan basmalah itu lebih-lebih lagi. Yastahiqa ma ya'khuduhu yakinan supaya, supaya dia berhak untuk mengambil berhak untuk berhak terhadap apa yang diambil secara yakin. Maka seandainya dia akal lebih dia tinggalkan hal itu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan satupun wakaf. Menurut ulama yang mengatakan basmalah adalah bagian dari semua awal semua surat. Kalimat-kalimat ini saya wallah alam apa makna uh, maknanya. Wahadi takikot nafisa ini adalah penjelasan yang detail yang sangat berharga. Yata'akat iktina ubiha wa isya'atuha yang sangat-sangat ditekankan untuk diperhatikan dan disebarluaskan. Kemudian Anawi rahimahullah ta'ala mengatakan jika seorang itu telah memulai membaca Al-Quran, maka hendaklah dia membacanya dengan penuh kehusuan dan tadabur merenungi, merenungi apa yang dia baca. Dan dalil anjuran untuk tadabbur ketika membaca Al-Quran itu terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu terkenal dan terlalu e, nampak untuk disebutkan. Karena wal maksud wal makhluk, karena tadabur merenungi makna ayat Al-Quran, makna ayat yang dibaca dalam maksud dari membaca Al-Quran dan yang dituntut ketika kita membaca ayat Al-Quran dan dengannya maka dada akan terasa lapang dan hati akan bersinar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Allah mencela orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak merenunginya, merenungi isi e, dan kandungan maknanya. Dengan Allah katakan, apakah mereka tidak mau merenungi Al-Quran? Kalimat semacam ini ada di dua ayat dalam Al-Quran. Ada di surat An-Nisa, cuma bisa terusnya. Kalau di surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an kalau kana min indi khairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira seandainya itu bukan dari Allah tentu di sana akan terdapat perselisihan yang banyak demikian juga afala yatadabbaruna al-Qur'an itu ada di surat Muhammad ayat 24 namun lanjutannya am ala qulubit akfaluha ataukah hati-hati mereka itu tergembok terkunci mati Demikian juga Allah mengatakan kita pun anzalnahu ilaika mubarakun yudabbiru ayat di surat Sad ayat 29 Allah katakan Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah kitab yang penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikan Al-Quran adalah siapa membaca uh, siapa saja yang membacanya satu roh dapat satu pahala yang dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Demikian juga di antara keberkahan Al-Quran adalah ketenangan hati yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran dan manfaat-manfaat yang lainnya. Dia tahu ayatnya supaya mereka merenungkan, merenungi ayat-ayat. Dan ada hadis tentang masalah merenungi ayat Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran sangat banyak. Demikian juga perkataan para salaf tentang hal ini juga terkenal. Waqat bata jama'atun dan sejumlah ulama salaf itu semalaman hanya membaca satu ayat karena mereka merenunginya dan mengulang-ulanginya maka baca sampai pagi. Wakat sa'iqa dan bahkan ada yang pingsan, sejumlah ulama salaf pingsan ketika membaca ayat Al-Quran. Bahkan sejumlah ulama salaf ada yang mati pada saat baca ayat Al-Quran. Maka membaca ayat Al-Quran jadi sebab, salah satu sebab kematian. Kami dapatkan riwayat dari Bahas Bahzin bin Hakim Bahasanya Zurarah bin Aufa, seorang tabi'in yang mulia, radul anhu. Zurarah ini jadi imam dalam sholat subuh. Maka dia membaca ayat ketika sampai kepada ayat yang bunyinya faida nukira naku, fadalika kayo asir. Maka jika uh, trompet telah dibunyikan, maka itulah pada hari itu itu adalah hari yang sangat-sangat sulit. Begitu membaca ayat ini faidan naku khara mayitan. Dia tersungkur dan sudah dijumpai sudah hilang nyawanya. Kata Fazul, maka aku di antara di antara orang yang memikul jenazahnya ke pemakaman. Demikian juga ada Ahmad bin Abi Hawari, ya, Ahmad yang sebagaimana kata An-Nawawi, Zubarak zaknya di domma. Hawari bi Fatilha ha wa kasira Hawari. Nah Ahmad bin Abi Hawari radhiallahu anhu dia adalah bunga harumnya negeri Syam. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Al-Junaid mengatakan Idza quri'a indahul Qur'an yusihu. Jika ada orang yang baca Al-Quran di dekatnya, maka dia akan berteriak, kemudian pingsan. Berkata Ibn Abi Dawud dan Al-Qasim bin Usman Al-Ju'ai, rahimullah, mengingkari keadaan Ahmad bin Abu Hawari yang pingsan ketika ada orang baca Quran. Dan Al-Ju'i adalah seorang yang istimewa dan dia adalah pakar hadis negeri Syam. Bapak dan fil fadli dan dalam masalah keistimewaan Al-Ju'i ini lebih istimewa, lebih utama, lebih mulia dibandingkan daripada Ahmad bin Abi Hawari. Kal uh, eh, Ibnu Abi Daud mengatakan demikian juga hal ini yaitu pingsan pada saat mendengar bacaan Al-Quran adalah sebuah keadaan yang diingkari oleh Abu Jauza Faiz bin haknya di Fatkah Sattar dan yang lainnya. Abu Jauza itu nama aslinya Aus bin Abdullah. Ya, kalau Abu Jauza di, di internet nggak tahu nama aslinya siapa. Kalau, Abu Abdul Jauza di, eh, di masa salaf namanya aslinya adalah Aus bin Abdullah. Dan Qais bin Hattar dan yang lainnya. Maka ada khilaf tentang apa hukum pingsan ketika baca Al-Quran ini satu hal yang terpuji apakah satu hal yang tercela. Jadi Anawi menyebutkan ada sebagian tabiin yang mengalaminya bahkan mati karenanya dan ada sebagian ulama yang mencelanya. Pendapat yang dibela Allah An-Nawawi kultu Aku katakan pendapat yang benar, jika ada orang yang pingsan ketika mendengar atau ketika membaca ayat Al-Quran, maka tidak boleh diingkari. Kecuali untuk orang yang mengakui bahasanya dia melakukan hal tersebut tasanuan pura-pura eh, pura-pura pingsan lemes kayaknya maka di sini enggak aku sudah dilihat sebagai orang yang hebat orang yang sangat eh, istilahnya tersentuh dengan ayat Al-Quran maka uh, eh, Anawi berpendapat ini tidak diingkari bukan perbuatan yang tercela bukan perbuatan yang mungkar kecuali untuk orang yang melakukannya tasannuan untuk orang yang diketahui dia itu orang yang pura-pura. Nah, itu yang tercela. Kemudian an Nawi mengatakan berkata Said Al-Jalil ya, seorang pemimpin yang sangat mulia zal mawahid wal ma'arif seorang yang mendapatkan banyak anugerah dari Allah dan seorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang Allah yang bernama Ibrahim Al-Khawas radhiallahu anhu beliau mengatakan terkenal di tempat kita Jawa dawaul qalbi satu asya. Tombone api ono limang perkara. perkataan Ibrahim Al-Khwas. Ya, obat penyakit hati itu ada lima hal. Ini aslinya perkataan Ibrahim Al-Khwas. Dia mengatakan Atul Quran bitadabbur wa khala'ul batni wa qiyamul laili wa tadawwu inda sahari wa satu salihin. Ya, maka obat hati ada e, lima kata Ibrahim al membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, mengosongkan perut dengan puasa, tiang bulail, saat malam, kemudian tabarruk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa hari itu waktu sahur. Ya, maka waktu sahur adalah waktu merendahkan diri dan berdoa kepada Allah dan bukan waktu tidur wa mujalatus salihin dan duduk dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kita katakan akan tetapi yang beliau lima hal yang beliau sampaikan ini bukan ini adalah sebagian dari obat hati. Obat obat hati ya, lebih dari itu, lebih dari lima. Ada rikul maut, mengingat kematian, kemudian atau hal-hal yang lain yang bisa kita katakan sebagai juga obat hati. Nah, berkaitan dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh An Nawawi, apa hukum orang yang pingsan pada saat baca Al-Quran? Dan perlu diketahui bahasanya pingsan karena membaca Al-Quran atau karena mendengar Al-Quran itu tidak pernah dialami oleh satupun sahabat kejadian pingsan karena membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran itu baru muncul di masa tabi'in. Tidak ada di masa salaf, eh, di masa sahabat sebagaimana kata Syekhul Islam di uh, Majmu Fatwa yang ke-11. Dan tentang masalah ini Syekhul Islam tentang masalah uh, status pingsan ketika membaca Al-Quran itu tercela atau tidak, Syekhul Islam punya penjelasan yang bagus dan mengatakan bahasanya sikap manusia berkaitan dengan masalah mendengar atau membaca Al-Quran itu ada tiga ada tingkat ada tiga tingkatan. Ini ada maratib salah ada tiga tingkatan berkaitan dengan masalah sikap manusia dalam membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Tingkatan yang pertama adalah keadaan orang yang zalim terhadap dirinya. Itulah orang yang keras hati yang tidak lembut hatinya ketika mendengar Al-Quran dan ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Islam, umat Muhammad yang semacam ini, haula fihim syabahun bil Yahud. Mereka adalah orang-orang yang statusnya adalah punya kesopanan dengan orang Yahudi. Yang Allah katakan, Summa kusat kulubukum, mimpa didari kafayakal hijarah au asyadu qaswah. Kemudian kalian orang-orang Yahudi keras hati kalian setelah hal itu, maka hati kalian sebagaimana batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala 'alil amatu fakosak, qulubuhum wa minhum fasiqun." Kemudian keraslah hati mereka yaitu orang-orang Yahudi Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih baik daripada tingkatan yang pertama adalah keadaan seorang mukmin yang bertakwa yang namun pada dirinya pun terdapat kelemahan untuk memikul, untuk menanggung sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Inilah keadaan orang yang pingsan, eh, boleh jadi sampai mati, atau cuma sekedar pingsan namun tidak sampai mati ketika membaca Al-Quran dan mengat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini terjadi, ada orang pingsan pada saat membaca Al-Quran atau pada saat mendengar Al-Quran dan pada saat berpikir itu disebabkan karena kuat keluari sesuatu yang masuk ke dalam hatinya demikian kuat full qalbi sedangkan hatinya itu lemah untuk menahannya, untuk memikulnya. Contoh yang lain, orang itu bisa pingsan gara-gara dia orang yang memiliki hati yang lemah dan yang sesuatu yang masuk ke dalam hatinya itu sangat kuat. Contoh yang lain kata Syekhul Islam dan terkadang ini dijumpai dalam orang yang sangat gembira. Ada orang sangat gembira akhirnya pingsan. Sudah eh, pernah lihat? Soal gembira pingsan. Karena kegembiraan yang masuk dalam hatinya itu sangat-sangat besar. Sedangkan dia adalah seorang yang berhati lemah. Pingsan jadinya. Atau orang yang sangat ketakutan. Takut pingsan. Ketakutan itu yang masuk ke dalam hatinya demikian kuat. Dan dia adalah orang yang statusnya do'ful qalbi. Da'iful qalbi. Akhirnya pingsan. Atau orang yang sangat sedih. Nah, ini banyak hal ini ya. Sedih. Anak-anaknya meninggal, dapat kabar, mendapat musibah maka kesedihan itu sangat kuat masuk dalam hatinya dan hatinya adalah da'if. Lemah hanya pingsan. Atau orang yang menyukai perkara-perkara dunia tertentu. Maka eh, perkara-perkara dunia tersebut yang boleh jadi membuat dia gembira atau dia membuat sedih itu boleh jadi membunuhnya. Ya, boleh jadi membunuhnya atau minimal membuatnya sakit. Ya kalau tidak menghilangkan akalnya. Nah, karena dia cinta dengan satu harta dunia tertentu, dia punya kendaraan kesayangan, tiba-tiba hilang, diambil orang. Nah, maka dia tidak bisa menerima kenyataan ini, kata orang. <laughs> Akhirnya stres dan jadi eh, orang gila. Demikian juga wamin obat suar. Demikian juga pemuja gambar. Pemuda gambar. <laughs> Saya itu pemuda gambar. Kalau kita baca bukunya Syekhul Islam demikian juga Nur Qayyim, eh, sering ada dijumpai istilah obat disuar, pemuda gambar. Ya, itu orang yang jatuh cinta berat. Ah, orang yang apa? Orang yang terkena al-isku, ya, penyakit asmaran, itu kalau dalam bahasanya Syekhul Islam ketika juga Ibnu Qayyim disebut dengan obatus suar. Penyembah gambar. Penyembah gambar itu artinya orang kasmaran. Karena orang kasmaran itu penyembah gambar kata kata Syekhul Islam ketika Ibnu Qayyim. Penyembah gambar. Kemana-mana gambarnya dia itu nggak hilang. <laughs> Makan ada ada gambarnya ketika sedang tidur di, di, di tempat tidur ketemu juga gambar orang itu ketika ini keluar rumah ada gambar itu boleh jadi ketika di WC pun ya juga ketemu gambar orang itu di mana mana duduk ya ada gambar itu obat tuswa bayang-bayangkan orang tersebut di mana di semua tempat apapun dia beraktivitas maka terlintas dalam benaknya ada di depan mukanya bayangan orang itulah orang yang kasmaran maka orang yang kasmaran itu oleh Syekhul Islam temanya disebut obat suar, pemuja gambar, pemuja gambar bayangan. Demikian juga obat suar. Ada orang yang sakit gara-gara menjadi obat suar karena kasmaran jatuh sakit. Atau bahkan kata Syekhul Islam karena kasmaran ada orang itu mati. Dan ada orang kasmaran karena kasmaran akhirnya gila. Nah, ternyata yang dicintai diambil orang. <laughs> Gila terus. Demikian juga dalam yang lainnya, maka ini semua tidak terjadi kecuali ya, sampai gila sampai sakit itu adalah karena demikian kuatnya sesuatu yang masuk ke dalam hati dan hatinya adalah hati yang lemah. Sebagaimana orang yang masuk ke dalam badannya satu hal, satu gangguan yang menyebabkan sakit atau kemudian menyebabkan mati. Ya, maka itu kemungkinan yang pertama. Orang itu pingsan e, ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran boleh jadi karena dia adalah orang yang hatinya lemah dan sesuatu yang masuk ke dalam hatinya itu bacaan Al-Quran tadi demikian kuat akhirnya pingsan. Kemungkinan yang kedua, aukana ahaduhum maghluban ala zalika. Itu ada dua kontolnya. Dua kontolnya. Tiba-tiba pingsan gitu aja. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, maka jika ada orang yang mengalami semacam ini, dan dia tidak melakukan kecerobohan, tidak pula melampaui batas, maka dia tidak berdosa dalam hal yang menimpanya, dan tidak ada alasan untuk meragukannya sebagaimana orang yang mendengarkan Al-Quran dengan cara yang benar. Dan dia tidak ceroboh dengan meninggalkan sesuatu yang jadi kewajibannya. Ya, maka hukumnya kata Syekhul Islam itu tidak dosa. Ya, kemudian tingkatan yang ketiga ya, adalah tingkatan adalah keadaan yang ini lebih tinggi, lebih baik adalah keadaan para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang pingsan pada saat baca Al-Quran atau pada saat berpikir, hilang kesadaran, pada saat baca Quran, pada saat berpikir, atau pada saat mendengar bacaan Al-Quran. Ya, Syekhul Islam berkaitan dengan masalah ini, saya Islam mengatakan, Walam yakun fi sahabatu man haluhu. Dan tidak ada satupun di antara sahabat yang semacam ini keadaannya. Pingsan ketika membaca Al-Quran, hilang kesadaran pada saat berpikir dan baca Al-Quran. Nah maka pada saat muncul Eh, keadaan semacam ini adanya orang-orang yang pingsan karena baca Al-Quran maka sejumlah sahabat di sini dikatakan oleh Syekhul Islam sejumlah sahabat dan tabiin mengingkari hal ini sahabat yang mengingkari hal ini yaitu adanya orang pingsan ketika berpikir dan baca Al-Quran adalah Asma binti Abi Bakar demikian juga anaknya Abdullah bin Zubair sedangkan tabiin yang mengingkari hal ini Muhammad bin Sirin dan semacamnya ada dua alasan yang dimiliki oleh ulama yang mengingkari uh, hal ini. Pingsan pada saat baca Quran dan berpikir. Yang pertama, ada yang beralasan karena ini dinilai adalah perbuatan memaksakan diri dan puah puah Sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin juga mengatakan, ya, pembeda antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang yang pingsan pada saat mendengar Al-Quran adalah ya, Tidaknya mereka berada di sebuah kebun, di sebuah di balik tembok, kemudian ada orang yang baca Quran di sebelah tembok. Pingsan bang, pingsan apa enggak kalau dia dengar bacaan Quran orang yang di sebalik tembok. Padahal dia cuma di kebun sendirian, tidak ada siapa-siapa. Pingsan apa enggak? Nah, kalau dia, biasanya kalau di depan banyak orang kok pingsan, namun kalau ketika kok sendirian kok gak jadi pingsan, Nah ini berarti tasannuan. Yang dia lakukan itu pura-pura. Memaksakan diri. Nah, maka pembedaan antara kita dengan mereka. Ya, apakah mereka itu adalah orang tercela atau tidak kata Ibnu Kita tes. Ikhlas atau tidak Mereka itu pingsan ya. Nah, pingsan itu ikhlas atau enggak? Nah, masa pingsan kalau uh, di depan banyak orang? Ya. Kalau memang asli pingsannya ada pingsan yang asli, di depan banyak orang pingsan, sendirian juga pingsan. Itu kata. Kok ternyata ada orang baca Quran, kemudian dia dibalik dibalik tembok mendengar bacaan Quran dan dia pingsan, bahwa sotikun. Oleh kalau itu tidak masalah. Dia adalah orang yang benar. Kemudian alasan yang kedua yang dilakukan dimiliki oleh orang ulama yang mengingkari hal ini adalah wa minhum man ankara dzalika li'annahu ra'ahu bid'atan lima urusan min hati sahabah kama nukila an asma wa ibna abdullah. Nah, ada yang beralasan kenapa mengingkar hal ini adalah karena dianggap pingsan pada saat baca Quran itu sebuah bid'ah. Alasannya adalah itu tidak dikenal di masa sahabat. Yang menilai bid'ah adalah Asma, demikian juga anaknya Abdullah bin Zubair. Akan tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya jika orang itu pingsan ya karena ya, bukan kemauan dirinya, dia baca Quran namun kemudian pingsan dengan sendirinya, maka tidak diingkari wa ingkana halus sabit akmal minhu. Tidak diingkari. Ya, maka Syekhul Islam tidak setuju dengan ulama yang membid'ahkan hal ini. Membid'ahkan pingsan, fenomena pingsan ketika baca Quran. tidak setuju dikatakan katakan yang tepat, yang ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Kalau orang itu tanpa dia inginkan dia pingsan, tidak diingat tidak disalahkan, tidak dicela. Meskipun kalau orang itu tegar, harus sabit, orang itu tegar, baca Quran, dia sedih namun ya, tetap masih waras, tetap masih sadar, itu akmal minhu. Itu lebih baik. Dan di antara yang berpendapat demikian sebelum saya Islam adalah Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, pernah suatu ketika Al-Quran dibacakan pada seorang ulama besar uh, ilmu hadis, Yahya bin Said Al-Qattan. Maka Yahya bin Said Al-Qattan pingsan. Kata Imam Ahmad, seandainya ada seorang yang kuat untuk mencegah pingsan dari dirinya, tentu Yahya bin Said Al-Qattan mampu melakukannya. Karena aku tidak melihat ada orang yang lebih kokoh akalnya dibandingkan dia. Demikian pula dinukil bahasanya Imam Syafi'i juga mengalaminya. Pingsan ketika membaca Quran. Demikian juga, bahkan Imam Ahmad adalah orang yang pingsan ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam ketika pernah kita singgung tentang masalah Haris Al-Muhasibi, Imam Ahmad itu ada di Loteng, ya, Imam Ahmad di Loteng dengarkan ceramahnya Haris Al-Muhasibi tentang masalah hati dan seterusnya itu di kisahnya disebutkan dan riwayat kisah sampai Imam Ahmad di sini disampaikan oleh uh, Ibnu Hajar di Tahdib Tahdib. Tadi ada murid uh, ini di rumahnya siapa? Muridnya Imam Ahmad. Maka ketika Harus Muhasib mulai cerita kemudian tentang hati macam-macam, Imam Ahmad di atas mendengarkan, maka si murid ini nengok Imam Ahmad naik ke atas dan dijumpai apa yang terjadi. Imam Ahmad pingsan dengarkan ceramahnya Harus Al Muhasibi. Kamu setelah sadar ditanya, paking ditanya gimana? Masya Allah, saya belum jumpai ada seorang yang lebih hebat dalam masalah bicara tentang masalah hati daripada orang ini. Namun kamu jangan lagi sama dia. Nah. Maka Imam Ahmad sedikit pingsan mendengar, mendengarkan nasihat sampai pingsan. Maka maka di sini ada satu pelajaran, satu pelajaran penting. Tidak setiap perkara yang difonis bid'ah oleh seorang ulama itu adalah perkara yang memang benar-benar bid'ah. Pingsan dalam keadaan karena baca Quran tadi dina oleh Asma dan Abdullah bin Zubair. Namun Imam Syekhul Islam tidak setuju pembid'ahan dalam masalah ini. Tidak sampai bid'ah. Ya, ini tidak sampai derajat bid'ah. Ya, jika orang tersebut, apalagi itu dua dua kontrak dirinya, dia nggak menginginkan hal itu. Dia cuma dengarkan Quran namun pingsan. Itu bukan keinginan yang saya tak bisa, enggak. Maka Imam Ahmad tidak setuju kalau ini dikatakan. Eh, maka Syekhul Islam ya. demikian juga sebelumnya Imam Ahmad tidak setuju kalau ini disebut bid'ah. Maka ini satu kaidah yang penting. Tidak semua sesuatu yang diponis bid'ah oleh seorang ulama atau satu pihak itu adalah bisa kita terima itu bid'ah. Ya, ada khilaf dalam masalah bid'ah. Ya, ada khilaf apakah ini bid'ah atau tidak? Itu ada yang disepakati dan ada ada yang khilaf dan yang khilaf yang teranggap bahkan yang lebih kuat itu tidak tidak. Ya. Sementara ini pingsan dalam baca yang kuat itu tidak tidak. Padahal ada sahabat yang menilainya tidak. Maka dalam masalah bid'ah ada yang disepakati itu bid'ah, ada yang diperselisihkan, itu ada yang ulama mengatakan bid'ah dan tidak, dan perkara yang diperselisihkan ini bid'ah atau tidak, yang benar boleh jadi yang mengatakan bid'ah semacam Pernyataan murid Nabi. Ya, Suyuti Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan tidak bid'ah. Ya. Lama yang lain mengatakan bid'ah. Yang benar, lama mengatakan itu bid'ah. Namun ada juga perkara yang dilihat bid'ah oleh ulama dan tidak dilihat bid'ah oleh ulama yang lain yang benar yang mengatakan kalau itu tidak bid'ah. Contohnya di sini pingsan ketika fenomena pingsan ketika mendengar Al-Quran. Dilihat bid'ah oleh Asma, dilihat bid'ah oleh Abdullah bin Zubair dan pendapat yang lebih tepat itu bukan bid'ah. Rasulullah ala Nabi Muhammad itu ala alihi Man dijelaskan tentang hukum kultum terawas secara rutin diprogram direncanakan apakah termasuk bid'ah dalam sebenarnya ini perkara yang diperselisihkan nah, sebenarnya itu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama muasirin apakah kultum terawas itu terlarang ataukah tidak sebagian ulama membolehkan semacam Syekh Abdullah Al Jibrin rahimahullah taala sebagian ulama mengingkari hal ini semacam misalnya Muhammad Nasruddin Al-Albani atau mengingkari hal ini jika rutin terus menerus bagaimana saya Muhammad bin Salah Utsaimin rahimahullah taala. Apa makna dari hadis? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala mata alaih. Setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan matinya. Bagaimana keadaan matinya? Demikianlah keadaan bangkitnya. Apa hukum baca basmalah di awal atau tengah surat At-Taubah karena terkadang terlanjur membacanya. Ya, jika karena terlanjur berarti tidak sengaja makanya ya tidak ya, mengapa namun besok-besok lagi jangan diulangi. Ketika sampai di musola untuk mengerjakan salat subuh berjamaah, eh, sholat subuh sudah selesai padahal waktunya belum masuk, kemudian saya pulang ke kos, untuk mengerjakan sholat subuh sendirian, bagaimanakah hukum sholat subuh yang saya kerjakan? Ya, sholat di awal waktunya itulah sholat yang sah sebagai sholat subuh. Ya, maka jika dikerjakan di waktunya, maka itulah sholat yang benar. Apakah seorang yang sering bergumam, berkata negatif dalam hatinya namun tidak dilahirkan, apakah diharapkan akan Allah hukum dan menyebabkan amal ibadah yang dilakukan akan menjadi amal yang Allah sebutkan sebagai debu yang bertebangan? Apakah ini tanda penyakit hati? E, jawabannya, kalau cuma itu lintas, lintasan pikiran jelek tersebut cuma lintasan dan bukan satu hal yang uh, jadi niat bulat dalam hati maka mudah-mudahan Allah maafkan sebagaimana dalam hadis dari Tirmidzi Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang hadasat uh, apa yang di lintasan yang ada di benak manusia selama tidak dikatakan dan tidak dilakukan. Apakah seorang yang berada dalam kendaraan umum tetap disarankan berwudu dengan air? Jika dalam kendaraan tersebut terdapat toilet namun sangat dikhawatirkan banyak bekas najis di dalamnya, bagaimana jika di kendaraan umum tersebut tidak terdapat toiletnya? Pada pada asalnya wajib ya, orang yang musafir wajib ya, sholat dengan menggunakan air. Ya. Jika ada di bis tersebut ada toilet atau di kendaraan umum tersebut ada toilet, maka dia wajib memanfaatkan hal itu dia bawa aqua, ya, dia beli aqua, kemudian dia bawa ke dalam untuk bisa wudhu di sana. E, nanti aqua dituangkan, kemudian diletakkan di tempat yang aman, tidak masalah. E, bisa seorang itu wudhu di sana. Kalau akan tapi e, seandainya tidak ada toilet, tidak ada air, kemudian tidak ada uang untuk beli aqua karena dananya ngepas atau karena cari-cari kok tidak ketemu yang jual aqua, ya ya, maka ya, hendaklah dia sholat sebisanya fatakullaha mastatatum. Ya, contoh di sini mungkin bisa tayamum ya, karena terpaksa. Berhenti baca Al-Quran itu di ruko ya. Contohnya nanti akan kita bahas. Nah, Apakah apakah di antara adab Al-Qur'an adalah memperhatikan ruku? Ya. Apakah tidak? Yang benar tidak memperhatikan ruku. Tidak memperhatikan uh, ruku dan rubu atau sebaon atau yang lainnya. Namun yang tepat berhenti baca Al-Qur'an itu ketika uh, telah berpindah tema. Ya, telah berpindah tema. Cara mudahnya kalau antum baca terjemah tepat ya maka di terjemah cepat itu nanti kalau pindah tema ada judul baru ya kalau pindah tema itu ada judul baru ini apa terus nanti bawahnya uh, ayat setelah itu ada judul kemudian ayat nah berhenti yang tepat adalah ketika mau pindah tema bagaimana dibahas di tibian nanti juga akan kita baca apakah saat azan kita boleh sholat atau baca Al-Quran Dikir yang paling afdol, amal yang paling afdol adalah melakukan wazifatu waktu. Adalah melakukan apa yang menjadi tugas di waktu itu. Nah ketika ada azan, ketika terdengar azan, maka wazifah kita, tugas kita saat itu adalah apa? Menjawab azan. Oleh karena itu, gimana orang baca Quran boleh, namun kurang afdol. Dia lebih afdol menjawab azan daripada baca Quran. Bagaimanakah hukum jasa terjemahan? Karena saya sering dapatkan permintaan untuk menerjemahkan Indonesia ke Inggris. Orang yang tak tolong hanya memberi ketikan bahasa Indonesia saja. Dan itu adalah untuk tugas kuliah. Saya tidak tahu apakah ini memang diperbolehkan, dosanya apakah tidak. Ya. Kalau memang uh, kalau memang tahu asalnya, maka hukum asalnya tidak masalah. Jasa ini tidak masalah. Jasa menerjemahkan itu hukum asalnya tidak masalah. Kecuali untuk orang-orang yang dia tahu kalau itu tugas kuliah dan dosennya mempersyaratkan itu diterjemahkan sendiri ah, maka maka tidak boleh bantu dalam hal ini cuma ya bantu bantu kalau dia bingung terjemahnya apa cuma bantu gitu saja tapi kalau kemudian menerjemahkan padahal disyaratkan oleh uh, dosennya tugas kuliah yang harus terjemahkan sendiri maka tidak boleh membantunya akan tapi asalnya hukum asalnya adalah salah boleh sehingga upaya yang didapatkan tidak masalah Apa yang dimaksud dengan mengikuti witir imam dengan niat empat rakaat? Maksudnya, ya, ada orang yang ingin witir di malam hari. Ya. Dia ingin masih sholat di malam hari dan ingin witirnya di malam hari. Dan imam sama makmum itu niat boleh berbeda. Oleh karena itu, maka e, caranya di antara solusinya ketika imam witir tiga rakaat, dia ikut imam, namun dia niat mau sholat empat rakaat. Jadi itu boleh. Ada orang memiliki pernyataan dipersilakan bagi jamaah yang meyakini waktu subuh yang tersebar di masyarakat dengan dalil fatwa MUI. Bagaimana pernyataan ini? Yang jelas orang itu punya kewajiban untuk melaksanakan sholat pada saat dia yakin waktu sudah masuk. Kalau dia memang yakin 100% waktu sudah masuk, ya maka baina wa baina Allah. Adapun kalau dia punya keraguan-keraguan maka kita ingatkan. Siapa yang ragu-ragu? Siapa yang ragu-ragu? Apakah waktunya belum masuk ataukah tidak? Maka siapa yang sholat dalam keadaan ragu-ragu waktu dia masuk ataukah belum maka sholatnya batal bil ijma. Sholatnya batal dengan sepakat ulama. Apa yang dilakukan jika seorang sholat subuh dengan jamaah namun dia ragu-ragu dengan sholat tersebut masuk waktu ataukah belum? setelah sholat selesai dia baru yakin waktu subuh sudah tiba. Ya, apakah dia harus mengulang sholatnya? Iya, dia harus mengulang sholatnya. Karena dia melakukan sholat dan kadang ragu-ragu waktu masuk atau belum. Apa hukum uang hasil pekerjaan tukang parkir? Maka jika dia tukang parkir non resmi, dia tukang parkir tidak resmi, maka kita khawatirkan udah uang yang haram. Karena Ah, tidak uh, jelas transaksinya. Dia itu jual apa? Jual jasa? Ya. Jasa apa? Jasa apa yang dia jual? Jalan bukan miliknya. Ah, jalan bukan miliknya. mengawaskan katanya kalau hilang dia nggak tanggung jawab. <laughs> Lalu dijual apa? Tidak ada yang dijual. Ah, tidak ada yang dijual. Enggak ada transaksinya nanti. Ya, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi apa? Tidak masuk di transaksi-transaksi transaksi-transaksi yang ada dalam syariat. Jual beli, sewa, menyewa atau apa. Nah, ijarah. Nah, tidak masuk. Akan tapi kalau itu adalah tukang parkir resmi dari pemerintah ya karena yang eh, memiliki jalan umum itu adalah milik pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan izin dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya ini harus setor berapa kepada pemerintah untuk kamu berapa maka ya bisa kita katakan maka kita nyewa tempat dengan orang ini jadi diberi oleh pemerintah untuk mengelola daerah ini kawasan ini yang itu merupakan milik umum milik pemerintah maka mudah-mudahan ya, kalau demikian keadaannya maka ada individual itu sewa dan nyewa tempat kita nyewa tempat orang yang parkir nyewa tempat kepada pemerintah dalam hal ini diwakilkan kepada juru parkir. Kalau dia bukan tukang parkir resmi, dia nyewa apa? Kita nyewa apa? Nyewa tempat. Nah, atau kita nyewa sama siapa? Dia yang punya. Kalau dia yang punya, bisa kita nyewa. Atau dia wakil yang punya? Enggak. Enggak itu dan enggak itu. Sering mengantuk saat mengikuti kajian, padahal sudah istirahat dengan cukup. Bagaimanakah sarannya? Maka ini contoh yang bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan sakinah. Ada orang yang memaknai wah itulah sakinah di majelis ilmu. Nah, Kalau orang di majelis ilmu maka akan turun sakinah, ketenangan. Ketenangan itu apa? Tidur gitu kan. ketika Ketika dengan perhatian. Bukan itu bukan uh, bukan sakinah yang Nabi janjikan. Ya, namun yang tepat adalah sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih di adab syariah beliau mengatakan bahasanya Abdul bin Mas'ud mengatakan anu'as indal mau'izah minasyaitan bahasanya rasa kantuk pada saat ngaji pengajian itu ulah setan maka jangan turuti ulah setan Apakah membaca terjemah Quran untuk dipahami dan dia yakin mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran? Jawabannya tidak. Ya, itu khusus untuk 10 hasanah dalam satu huruf itu adalah khusus untuk baca Al-Quran. Namun jelas ini amal yang berpahala. Tentang hisab yang sudah lewat penjelasannya. Apakah hal tersebut menjadi dalil untuk membaca surat atau ayat tertentu di waktu tertentu secara rutin? Seperti membaca surat Al-Baqarah tiap malam. Sehingga ada orang yang merutinkan baca surat Yasin tiap malam. Apakah hal tersebut dibenarkan? Maka, ya, maka hizib sebagaimana pernah kita isyaratkan ada hizib yang syar'i dan ada hizib yang bid'ai. Kalau memang terdapat dalil yang menganjurkan untuk me maka hizib yang syar'i pertama semisal seorang yang hafiz Quran punya punya target untuk menjaga hafalannya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Nabi untuk menjaga hafalan maka tiap hari dia targetkan minimal 3 juz maka ini hizib yang syar'i yang kedua adalah hizib yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan Nabi anjurkan Nabi anjurkan untuk seorang itu untuk banyak-banyak baca surat Al-Baqarah. Uh, Nabi katakan bacalah dua surat yang ya, bersinar, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, atau eh, demikian juga Nabi mengajarkan untuk membaca surat tertentu setiap malamnya, setiap harinya. Dan dia letakkan di waktu malam. Sehingga Nabi mengajarkan untuk membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk setiap malamnya. Ah, Nabi mengajukan pembaca sholat asar jeda setiap malamnya. Maka dia rutin. Merutinkan pembaca sholat-sholat ini setiap malamnya. Maka itu sudah syar'i. Adapun mengada-ada, ataupun eh, tidak ada dalilnya untuk menjadikan sholat tertentu sebagai hizib, maka tidak ada anjuran untuk mengkhususkan sholat tertentu, maka ini adalah hizib yang bermasalah. Mau dijelaskan kembali berkaitan dengan kaidah usul fikih berkaitan dengan fatwa ulama kalau tidak salah disampaikan oleh Qayyim. Iya, penjelasan Ibnu Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in tentang kaidah menerima fatwa. Bahasanya fatwa itu ya, itu diterima, diamalkan ketika kita yakin nilai kebenarannya. Ya, jika kita tidak mantap dengan nilai kebenarannya, tidak ada kewajiban untuk mengikuti fatwa. Bagaimana cara sholat jenazah jika masbuk? Ya sama. Kemudian kita ketika imam salam, maka kita selesaikan Ah, takbir yang belum kita lakukan. Niat empat rakaat, apakah setelah imam salam di sholat witir tiga rakaat kita berdiri lagi untuk menambah satu rakaat? Iya, karena kita niatnya empat rakaat, ya agar tidak jadi witir, maka kita niat empat rakaat. Maka ketika imam salam di rakaat ketiga kita berdiri nambahi satu lagi. Bagaimana hukumnya seorang yang baca Al-Quran dengan baik dan benar namun tidak mengetahui maknanya? Maka ini satu dia memiliki satu amal yang mulia yaitu telah membaca Al-Quran dengan baik dan benar maka kita sarankan hendaknya disempurnakan kemuliaan tersebut dengan ditambahkan dengan memahami atau berusaha untuk merenungi semaksimal mungkin untuk merenungi kandungan ayat Al-Quran yang dibaca boleh jadi dengan pengetahuan bahasa Arab atau dengan baca tafsir minimal ya dengan baca terjemah ya, yang ada atau lebih baik kemudian uh, bahkan sampai terjemah tafsirnya. Apa hukum uang hasil turnamen voli dan yang lainnya? Jawabannya tergantung apakah turnamen voli ini judi apakah tidak. Yaitu dari manakah hadiah dari turnamen ini. Jika turnamen voli ini hadiah diambil dari peserta karena peserta yang daftar itu ditaruh uang 40 ribu atau 50 ribu dan itu jadikan hadiah kemudian itu direbutkan maka ini judi maka yang didapatkan adalah harta judi. Tapi kalau ada sponsor, sponsor yang mensponsori turnamen ini, maka insya Allah halal. Jangan lupa itu mudah gambar. Pertama adalah ya, dilamar dan dinikahi. Itu obat yang paling efektif kata Ibnu Qayyim. Itu obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab untuk obati obat usual adalah dilamar dan dinikahi. Itu kata Ibnu Qayyim sebagaimana di Zadul Ma'ad jilid keempat atau disendirikan dengan sebutan tipu nabawi, maka yang paling efektif adalah dilamar dan dinikahi. Kalau itu tidak mungkin, wah istri orang nih yang saya pujai <laughs> maka kata Ibnul Qayyim, cinta itu timbul karena dua hal. Ya, jika dua hal ini bertemu maka akan akan muncullah benih-benih cinta. Jika dua hal ini ada, jika salah satunya hilang maka akan hilang yang pertama adalah ya, nilai unggul, nilai plus dari seseorang yang diinginkan. Kalau orang itu melihat orang itu malah mutah-mutah. <laughs> Karena dia dia lihat itu orang itu orang yang jelek, orang yang nggak ada nggak ada baiknya satupun, nggak bakalan ada rasa cinta. Kemudian yang kedua adalah ada harapan, adanya harapan untuk bersatu aku tunggu tendamu kata kalau istri orang kemudian dia punya punya, punya prinsip tunggu tendamu ya pasti orang yang bisa dicintai ya. namun jika seorang itu yakin itu tidak mungkin tidak mungkin misalnya jatuh cinta dengan orang sudah mati misalnya sudah mati jatuh cinta wah tidak mungkin ketemu ya hilang nah, akhirnya kan akhirnya hilang karena tidak mungkin tidak ada harapan. Selama masih ada harapan, maka akan sedikit tambah dengan dia ingat sisi-sisi positif. Yang diingat dari si A adalah sisi positifnya. Nah, orang yang baik, orang yang ramah, orang yang gini-gini. Ah, ya malah tambah cinta. Maka jika dia ingin menghilangkan menghilangkan penyakit memuja gambar tadi, maka dalam dia lakukan dua hal ini. Dia uh, hilangkan dua sifat ini, salah, minimal salah satunya. Nah, minimal salah satunya. Lebih baik dua-duanya. Dan kemudian hendaklah yang dia ingat adalah keburukan orang tersebut. Yang ada dalam benaknya adalah keburukan orang ini. Untuk dalam rangka menghilangkan itu. Setiap orang kalau bisa dicari, oh dia itu jeleknya gini-gini gini, dan itu yang diingat-ingat. Maka lama-lama akan melunturkan rasa tersebut. Ya, kalau tidak ya, tidak, lah dia pupus. Udah istri orang. Masa saya masih mengangankannya, maksudnya prinsip tunggu jandamu. Ah, wah ini kapan itu jadi jandanya? <laughs> Ini kalau udah nenek-nenek jadi jandut. Maka kemudian dia ya pada ada putus harapan. Kalau dia kemudian pupus hatinya dengan demikian, maka akan hilang. Gimana kalau sudah demikian masih juga belum hilang juga? Doa orang sudah dilakukan kok ternyata belum hilang juga. Maka kata Ibnu Qayyim, maka sadarilah percaya dirimu adalah orang gila. <laughs> kalau kamu sudah tahu nggak mungkin bersatu dengannya, ya kok masih juga nekat masih mengharapkannya maka ini kata kata Ibnu Qayyim kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bagikan hidup merundukan bulan itu kata Ibnu Qayyim itu bagikan kamu jatuh cinta dengan rembulan dan semua orang sadar orang punya akal sadar kalau siapa yang jatuh cinta dengan rembulan adalah orang gila Kenapa? Karena tidak mungkin memeluk rembulan, nggak mungkin kecuali dalam alam mimpi. Tidak mungkin orang itu memeluk rembulan, dia mungkin untuk kemudian bersama rembulan, tidak mungkin. Ya. Kalau kamu masih kemudian punya perasaan tuh berharap dengan dirinya, maka itu ingatlah biasanya di rumah adalah bagaikan orang yang merindukan rembulan. Ingatlah biasanya di rumah adalah bagaikan orang yang ingin, ingin memeluk rembulan. Tanamkan hal itu padamu. Karena biasanya dirimu tidak waras. Itu akan bisa bermasalah. Kalau dia itu eh, sadar kalau dirinya itu adalah orang yang sudah bermasalah, yang konflik akalnya, Ya. Maka lama-lama ya harusnya saja Masa saya mau konslet terus akal saya? Kapan saya saja Nah, ya. mudah nanti akan habis akan demikian kita baca kesempatan Bagaimana sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam wa rasulana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilahi illa anta wa atubu ilaih